sawah itu dari Karambol belum kita mendengarkan kajian pada dulu kali ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Reza Muhammad Salim akan kami bacakan mengenai biodata beliau Ustaz Reza Muhammad Syarif adalah Faris dan Fidya, pimpinan eksekutif Majelis an nubuah Beliau dilahirkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1969, 69 telah menikah dan alhamdulillah dikaruniai empat orang anak. Beliau kini tinggal di kawasan Depok. Jamaah an Nubuah Indonesia memiliki visi bersama Nubuah menuju pembangunan masyarakat semesta yang sejahtera, adil dan sehat sebagai refleksi Khalifatullah fil ard di bawah naungan kita Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah penulis buku nasional bestseller Life Excellence dengan lebih kurang 150 ribu pembeli. Beliau sering jadi khatib pada masjid-masjid perkantoran di kawasan Kuningan, Tamrin, dan Sudirman. Dan itu beliau aktif memberikan seminar motivasi dan kepemimpinan di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri. Beliau juga menjadi narasumber tetap pada program siar STS Sahabat dan Solusi setiap hari Selasa pukul 8 sampai dengan 9 di Radio Ras FM 95,9 Jakarta. Selain itu beliau merupakan mitra utama Al Kolam satu-satunya pena saya di dunia sebagai solusi masih membaca Al-Quran. Prestasi lainnya beliau adalah Grandmaster di bidang motivasi, pemegang rekor dunia training motivasi terlama selama 24 jam non-stop merupakan rekor muri tahun 2006. Di samping itu beliau juga pemimpin pondok pesantren kepemimpinan Islam an Demikian secara singkat profil Ustaz Reza Muhammad Syarif. Selanjutnya marilah kita dengarkan kajian pada dua kali ini yang akan menyampaikan tema mengenai kepemimpinan model Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian terima kasih atas perhatian jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk perkara majelis kita pada siang hari ini mari sama-sama dengan segenap keikhlasan dan ketulusan hati kita kita awali dengan membaca suratul Fatihah Al-Qur'an mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang punya masalah diberikan solusi yang terbaik yang mempunyai hutang segera lunas hutang-hutangnya yang masih terlihat segera mendapatkan jodoh yang sudah berumah tangga menjadi rumah tangga surga baik di di sakinah mawaddah warahmah ala walidi wa qulati salli al-fatihah ta'awudhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Tidaklah seorang hamba Allah yang ketika menyentuh kematian ucapan yang keluar dari mulut dan lidahnya adalah ucapan La ilaha illallah dan sebagai sebuah alamat untuk Fatimah insya Allah dapat jannah barang siapa yang mengakhiri hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah mudah-mudahan isyarat untuk Fatimah dan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala mari jemaah sekalian kita latih kita biasakan kalimat ini mudah-mudahan nanti pada saat kita menjemput kematian ucapan yang keluar dari mulut dan tidak kita adalah ucapan la ilaha illallah Allah dzikir la وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Hadirin berhadirat rahimakumullah, kajian siang kita hari ini merupakan lanjutan dari kajian yang lalu Mungkin ada beberapa jamaah yang belum sempat mengikuti materi yang awal. Saya review sedikit. Kita sudah bahas kemarin yaitu mengenai istilah pemimpin di dalam Al-Quran. Disebutkan ada empat istilah. Yang pertama adalah maskun terkait dengan sebuah hadis Rasulullah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam kulluhum ra'in wa kulluhum mas'ulun an ra'iyati setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab jadi bicara pemimpin tidak bisa dilepas dari kata mas'uliyah atau dalam bahasa Inggrisnya adalah responsibility. Tidak ada pemimpin yang tidak punya tanggung jawab. Ketika seorang bersedia siap untuk jadi pemimpin itu maknanya dan artinya dia siap bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Kalau dia seorang lurah, berarti sebagai bang lurah dia siap bertanggung jawab terhadap semua warga yang ada di kelurahannya. Kalau dia seorang gubernur, berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap segala hal apapun yang menimpa warga satu provinsi. Nah sekarang lagi musimnya pilpres, siapa yang siap-siap nyalon menjadi presiden harus siap bertanggung jawab terhadap 200 juta warga Indonesia. Masalahnya sudah siap tuh kalau siap menduduki kita juga bisa baik semua juga siap untuk kita duduk presiden. Tapi konsekuensinya udah siap belum ini masalahnya. Jangankan berbicara 200 juta penduduk Indonesia, Pak. Ngurus kadang-kadang bertanggung jawab untuk anak istri kita saja kadang-kadang masya Allah beratnya luar biasa. Saya pribadi mengalami tidak mudah. Bahkan saya dapat curhat dari salah seorang tetangga saya yang kebetulan diberikan amanah untuk jadi ketua RT.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 Para ulama berdiri memaknai khalifah bin Arab itu maknanya adalah wakil Allah di muka bumi. Jadi barang siapa yang dia menjadi pemimpin harus dia menjadi wakil Allah di muka bumi. Kalau sekedar wakil rakyat gampang. Yang berat adalah mewakilkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah punya asmaul husna 99. Berarti kalau dia jadi pemimpin, dia harus bisa merefleksikan dan mengaktualisasikan 99 nama baik itu di dalam kehidupan kepemimpinannya. Ambil sampai contoh, kalau Allah punya sifat al-hakim, Allah itu maha bijaksana, maka seorang pemimpin adalah Abdul Hakim, seorang hamba yang bijaksana. Jadi kalau dia belum bijaksana dalam mengambil keputusan, masih ada yang dizolimi dan diintimidasi, ada yang dikecewakan, ada yang tersinggung, berarti dia belum siap jadi pemimpin. Kemudian yang ketiga disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan kata-kata qawwam. Surat An-Nisa Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa Laki-laki adalah pemimpin untuk wanita. Jelas sekali di sini disebutkan kata kawam. Ada juga mengartikan dia dan Kawam bermakna orang yang diberikan satu kekuatan, kekuatan rasional, kekuatan rohyu untuk bisa mengeksekusi sebuah keputusan. Kenapa dibandingkan laki dengan perempuan? Ini satu dasar kenapa di dalam fikih disebutkan banyak para ulama yang mengatakan bahwa Pemimpin laki-laki jauh lebih utama daripada pemimpin wanita. Sekiranya sudah tidak ada lagi nominasi dan kandidat pemimpin laki-laki yang layak, yang pantas, maka baru diberikan kepada wanita. Itu yang ketiga, ia bermakna orang yang memberikan kesadaran, orang yang bisa memberikan satu keputusan secara logis dan rasional. Kemudian yang keempat, secara singkat saja disebut juga di dalam sirah Nabawiyah, salah satunya yang diungkap oleh Syekh Dr. Said Ramal al Budi, bahwa pemimpin itu disebut dengan istilah Amin. Maka sahabat-sahabat sering dipanggil yang menjadi khalifah Abu Bakar Umar itu dengan kata-kata Amin mukminin, pemimpin yang orang beriman. Amir itu dia kata amrut itu adalah perkara orang yang mempunyai kemampuan di dalam menyelesaikan sebuah perkara-perkara. Artinya dia memiliki kemampuan sebagai seorang yang decision maker. Itu sudah kita bahas kemarin. Kemudian poin kedua juga kita sudah bahas kemarin. Dilematis antara pemimpin itu diciptakan atau dilahirkan. Berapa tahun yang lalu saya terus terang agak pusing juga. Mana yang benar nih Pak? Pemimpin itu diciptakan atau pemimpin dilahirkan? Gimana Pak? Masing-masing punya dasar argumentasi. Pemimpin itu dilahirkan, tapi ada juga mengatakan pemimpin itu diciptakan. Setelah saya coba lihat berbagai literatur, akhirnya saya menemukan jawaban ternyata dua-duanya benar. Pak. Pemimpin diciptakan, pemimpin dibentuk iya untuk pemimpin yang bersifat duniawi. Untuk menjadi seorang manajer harus dibentuk ada training, training untuk manajer. Untuk menjadi seorang direktur ada pelatihannya untuk menjadi seorang direksi. Untuk menjadi seorang jenderal ada pelatihannya, sekolah pimpinan ABRI. Untuk bisa menjadi tokoh, menjadi satu pejabat-pejabat ada sekolahnya lain atas. Jadi untuk pemimpin yang bersifat duniawi kita ada sekolahnya. Untuk jadi gubernur, camat ada SPPDN dan seterusnya. Tapi ada pemimpin yang dilahirkan Pak, pemimpin spiritual atau pemimpin ukhrawi tidak bisa dibentuk. Karena apa? Dia langsung dilahirkan oleh Allah, SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak pernah dengar Pak, ada sekolah kenabian. Telah dibuka sekolah kenabian, sekolah Rasulullah, Pernah dengar Pak? Tidak ada. Karena memang tidak ada sekolah yang Nabi dan Rasul. Langsung Allah yang menurunkan SK. nya Sejak setelah Nabi Muhammad SAW itu ditunjuk sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, tidak ada lagi Nabi dan Rasul lagi setelah beliau. Sudah selesai. Baik, itu sekedar review yang kemarin dan hari ini kita coba menambahkan sedikit. Mohon maaf kalau tidak bisa tuntas karena waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa sambung lagi. Ada sebuah kalimat yang cukup menarik Bapak Bapak dan Ibu sekalian. We cannot change the wind direction, but we can change the wind direction. Kita tidak bisa merubah arah angin. Setuju kan? Arah angin itu takdir Allah, nggak bisa dirubah. apa apa waktu saya kuliah di Curug, sekolah penerbang di Curug, saya belajar banget mengenai aerodinamika bahwa yang namanya angin tidak bisa dirubah. Kalau bergerak dari barat ke timur ya sudah dari barat ke timur kita nggak bisa belok ke ke utara atau selatan bisa. Itu takdir Allah. Tapi yang bisa kita lakukan adalah we can change the wind direction. Kita bisa merubah arah sayap kita. Apa maknanya? Kita tidak bisa berubah takdir Allah, tetapi kita bisa berubah sikap kita terhadap takdir itu. Kita bisa merubah perspektif, perspektif kita atau perspektif kita terhadap takdir itu. Contoh, kalau hari ini kita sedang banyak utang, tidak bisa tim salabin tiba-tiba utang itu langsung lunas kita jaminkan. Tapi yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah yang realistis adalah bagaimana merubah perspektif kita tentang masalah utang. Pada saat kita sedang menghadapi masalah, tidak bisa langsung instan masalah itu berubah atau langsung apa yang tidak bisa. Maka dibutuhkan sebuah sikap bagaimana kita menilai masalah itu sendiri. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Lanjut, karena sudah saya kasih judul, tidak ada kepemimpinan yang paling ideal. Kepemimpinan yang paling paripurna, multidimensional, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak perlu takut tanggung kalau mau jadi pemimpin, referensi kita jangan yang tanggung-tanggung langsung yang paling top if you want to be the best follow the best kalau kita ingin menjadi yang terbaik ikutilah orang yang terbaik kalau kita ingin jadi pemimpin yang baik di level manapun di level paling bawah sampai paling atas marilah kita contoh pemimpin yang terbaik yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saya akan bahas pola kepemimpinan Nabi itu dari dua periode. Yang pertama disebut Qoblat Nubuwah, yang kedua adalah ba'da nubuwah. Ini adalah yang qabla nubuwah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk leadership, membentuk kepemimpinan Nabi sebelum diangkat menjadi rasul. Jadi Muhammad sebagai manusia. Nanti setelah ini ada slide kepemimpinan ba'da nubuwah. Bagaimana Nabi memimpin setelah berlima risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana model seorang pemuda, model seorang manusia, pemimpin sebelum diangkatnya jadi Nabi dan Rasul dari Muhammad bin Abdullah. Ini bisa nanti kita lihat di dalam Al-Quran surat al duha ayat 5, 6 dan 7. Rakyat itu saya buat menjadi sebuah ilustrasi semacam ini. Yang pertama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajid hayati man fa'a Allah memberikan informasi kepada kita kaum muslimin yang makna daripada ayat itu adalah bukankah kami menemukan kau wahai Muhammad dalam keadaan yatim? Yatim kita tahu begitu Nabi lahir ayahnya sudah meninggal. Usia lima tahun ibunya meninggal. Setelah menengok atau ziarah ke makam ayahnya di Madinah, kemudian balik lagi ke Mekah, di tengah perjalanan ke daerah yang namanya Abwa, ibunya yang sedang sakit itu akhirnya meninggal dunia. Dalam usia lima tahun Nabi sudah lengkap menjadi yatim piatu tidak punya ayah dan tidak punya ini satu bentuk tarbiyah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala agar Muhammad si kecil Muhammad ini punya yang namanya personality kepribadian yang matang major in personality dia punya kematangan dalam kepribadian mari kita lihat ada dua sifat yang menonjol Muhammad Sang pemuda bernama Muhammad ini mempunyai dua sifat yang sangat khas. Yang pertama adalah beliau pribadi yang mandiri, sekaligus beliau pribadi yang bersih. Maka barang siapa yang kita ingin menjadi pemimpin, dimanapun levelnya pemimpin, milikilah dua sifat itu, Sifat mandiri dan bersih. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Yang dimaksud dengan mandiri, terjemahan Qur'annya ada di dalam surat Al-Imran ayat kedua. Apa bu? Ayat kedua apa? Allah Somad. Allah tempat kita bergantung. Orang yang dikatakan mandiri adalah orang yang tidak pernah menggantungkan nasibnya, masa depannya, keluh kepada makhluk selain Allah. Dia hanya mau bergantung kepada Allah. Jadi walaupun orang sudah punya kemandirian secara finansial, kemandirian secara intelektual, tapi masih bergantung kepada selain Allah. Misalnya, ketik rekrama, misalnya. Ketik rama Joko Joko bodoh. Namanya juga Joko Bono. Kita kirim SMS, bodoh beneran. Ketik rek ya, nasib Ki Gendeng Pamungkas, tahu Gendeng Pak? Gendeng itu gila. Jangan kita kirim ketemu Muaz ah, ya kita sama gilanya gitu. bodoh gilanya gitu. saya tidak menebak masa depan anda saya hanya memperkirakan bagaimana masa depan anda apakah prospek atau tidak sama mama lawan salah satu murid saya tergabung di dalam Jakarta Business Club punya teman namanya An namanya Andri kalau tidak salah mau nggak mau saya tahu itu namanya anak daripada Paman Lauren cerita sama teman sama murid saya eh tahu nggak mamaku ikut aliran Sai Baba Internasional mau tahu Sai Baba Internasional silahkan Pak nanti searching di Google yang punya beli BlackBerry harus cek aja Sai Baba Internasional ya itu terkenal sehingga para ulama mengatakan itu udah setengah dajjal Pak ya kalau dajjal aslinya belum, belum muncul nah itu setengahnya Pak bisa terbang dari tangannya keluar tepung bisa bisa untaknya itu keluar intan, mutiara ini semua adalah sihir. Pengikutnya udah 100 juta di seluruh dunia, cabangnya di Indonesia di Bali Nanti dalam waktu kita bisa bicara itu menarik kalau kita mau bahas Baik, Muhammad sebagai seorang pemuda, calon pemimpin ini adalah pribadinya mandiri dan bersih. Jadi kalau kita lihat, kita rokok, calon-calon pemimpin, baik itu di level bawah sampai yang namanya presiden. Kalau masih punya ketergantungan kepada selain Allah, tergantung sama harta, tergantung sama dukun, tergantung sama paranormal, tergantung sama yang lain-lain, itu berarti belum mandiri. Dia belum layak jadi pemimpin. Orang yang namanya pemimpin itu harus punya kemandirian, ketergantungannya hanya kepada Allah. Saya kadang-kadang harus mikir, hal-hal yang penuh dalam kehidupan kita temui. Pas kalau bapak naik sebuah gedung, ya gedung gedung yang tinggi, ya tower gitu Pernah ketemu nggak pelatih di iya, atas? Biasanya langsung 12 atau langsung 14 ya. itu Betul ya? Mungkin anak kita yang masih TK berhenti komentar. Ini yang bikin itu apa nggak ngerti matematika apa itu lebih 12 atau 14 kan gitu. Kenapa Pak? Karena di atas angka 13 kan siap. Masih ada di zaman modern ini orang yang percaya bahwa angka 13 akan siap. Percaya atau tidak masih ada yang meresmikan proyek nanam kepala kerbau. Apa urusannya nanam kepala kerbau? Mendingan kita buat sopir. Ya, Di zaman yang modern ini masih ada pernikahan yang pakai minyak telur. Saya kok mendingan bikin ceplok pedagang. Gimana kan enak. Masa telur minyak bukan sih. Jadi hal-hal yang tidak masuk Hal-hal yang tidak logis. Nah itu berarti kita belum punya kembali Ini adalah lagi nih Pak nahan hujan sambil itu Kalau kecil kita diajarin pak ya nahan hujan sambil ini ya pak ya ditancepin bahwa pameran sama capek ya karena Tuhan takut sama capek Emang kalau gitu tuh aja Tuhan apa Tuhan tuh jadi takut Tuhan tuh jadi ya Allah ya Allah ini aja yang begitu. Gue kenapa pengalaman juga bisa pakai puisi urusan itu bang? Ya, Ya banyaklah hal seperti itu yang masih terjadi. Ini menunjukkan kita belum punya kemandirian. Hal-hal yang seperti itu saja kita masih percaya, apalagi yang besar. Yang kedua adalah bersih. Nabi Muhammad itu pribadi yang bersih. Sejak muda pun bersih. Dijaga kebersihannya dari segala macam pola pikir yang menyesatkan. Mari kita lihat pemimpin ini punya cara berpikir bagaimana? Cara pemikiran yang bersih atau pemikiran yang kotor? Pemikiran yang bersih cuma satu pak parameternya, yaitu tauhid Pemimpin yang bersih, pemikirannya pemimpin yang bertauhid. Kalau dia sudah memasukkan unsur-unsur syirik di dalam pemikirannya, maka dia bukan pemimpin yang bersih. Nah, kalau seorang itu sudah mendapatkan mandiri, sudah dia bentuk dalam dirinya itu mandiri dan bersih, maka hadiahnya adalah ta'yidullah. Alam saya iman fa'au Barang siapa di antara kita yang ingin mendapatkan perlindungan saat dia menjadi pemimpin, apakah itu jadi seorang manajer, menjadi seorang direktur, kepala divisi, kepala bagian, bahkan mungkin juga gubernur TNI, ingin mendapatkan dukungan dari Allah, gampang saja. Milikilah kemandirian dan kebersihan. Insya Allah Allah akan berikan perlindungan. Tidak perlu harus repot-repot mempunyai bodyguard sampai 100 orang. Yang kedua adalah wajadaka dhalan fahada. Kami temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan dolar. Para ulama sepakat dolar bukan berarti sesat. Semua Muhammad bukan sesat, tapi Muhammad dalam keadaan bingung. Kenapa bingung? Kok dari sekian pemuda yang ada di Mekah hanya aku yang dipilih jadi nabi? Nabi bingung. Artinya apa? Muhammad tidak pernah berambisi dan punya cita-cita menjadi nabi. Karena kenabian itu sebuah, bukan sebuah cita-cita, bukan sebuah ambisi, tapi itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Muhammad pribadi yang tulus dan pasrah. Tulus bermakna tidak punya kepentingan apapun kecuali mencari ridho Allah. Sekarang banyak kita temukan orang yang mencari ridhonya manusia, tapi tidak mencari ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah itu Katanya Romaila Katanya saya ada barang mirip Mirip-mirip aja. Aku bingung itu. Saudaranya itu itu Iya, iya, udah Terus, terus, bermakna kita hanya punya motivasi Intas kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah punya kepentingan-kepentingan lain, nah ini sudah tidak tulus lagi. Dalam bisnis juga gitu, Pak. Kita tulus, baru dapat tulus. Bedanya mata buruk. Tulus, tulus. Tulus duit, Pak. Ya. Kalau kita tulus, kalau tulusnya dapat. Kemudian kedua pasrah artinya apa? Apapun yang diputuskan oleh Allah kepada kita, kita siap menerima dengan senang hati. Hidup ini seperti main wayang pak. Dalamnya Allah Subhanahu Wa kita mau main wayang. Jadi kalau kita sudah ditakdirkan Allah seperti ini, kita sikapi dengan penuh suka hati. Tidak ada kekecewaan. Nah, kalau kita punya keturunan kebakaran, maka bonusnya adalah hidayah hidayatullah. Wa allah, dhallan ada karena engkau itu adalah Tuhan dan pasrah, ada, maka aku berikan petunjuk. Barang siapa pemimpin yang ingin mendapatkan hidayah bimbingan dari Allah dalam memimpinnya, maka tolong amalkan dua sifat ini, tulus dan pasrah. Tulus dalam memimpin, tidak punya kepentingan apapun, Kemudian kedua, pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dia akan dibimbing dan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa yang kita tidak bisa bahas lebih lanjut sampai di sini saja. yang wa dan adilan fa'ata kami temukan dalam keadaan miskin. Muhammad ditemukan dalam keadaan miskin. Kemudian dan kemudian kami mengkayakan kita ambil kata miskin itu bukan secara finansialnya Pak. Dalam kondisi yang prihatin itu Muhammad tumbuh menjadi pribadi yang penuh ketangguhan dan keuletan. Tidak menyerah, tidak pesimis, tetap berjuang sampai saat-saat terakhir. Itu yang kita dapatkan. Dua sifat ini adalah ciri seorang pemimpin yang ideal, pemimpin yang baik dan pemimpin yang tangguh, tak banting. Dia nggak takut dengan kegagalan, apapun kegagalan dia akan hadapi. The real champion is not just winning the competition, but everyone who can stand up for every barrier. Seorang juara sejati, pemimpin sejati bukan sekedar memenangkan terhadap pesaing-pesaing politiknya, tetapi mereka yang selalu bisa bangkit dari segala setiap kegagalan. Gagal bangkit lagi, gagal dia bangkit lagi. Dia punya satu cadangan energi, cadangan power untuk bisa bangkit di dalam kegagalan. Itu kita butuh pemimpin yang seperti ini. Udah krisis, pemimpinnya pesimis, buat makin bingung rakyatnya. Walaupun rakyatnya krisis, miskin, tapi pemimpin itu takut mengajak kita untuk bangkit, ya insya Allah umatnya pun juga akan lebih optimis. Yang kedua bulan tidak boleh menyerah. Sabar kalah di satu hal, dia coba dengan cara-cara baru. Dia sering melakukan manuver-manuver, terobosan-terobosan baru untuk menghindari kebuntuan di dalam kepemimpinannya. Nah ini akan mendapatkan rahmatullah Wah lengkap nih Pak. Satu dapat backup, proteksi dari Allah, dapat bimbingan, dapat rahmat. Sudah lengkap. Kesimpulan dari semua ini adalah Jadi sederhana, ujungnya adalah Muhammad sebelum jadi nabi itu dibentuk oleh Allah untuk dapat lagi Dalam dunia marketing baik, namanya personal branding. Makanya Nabi nggak perlu punya tim sukses. Dia nggak perlu punya tim sukses karena kalau alam ini langsung datang dengan sendirinya rakyat masyarakat itu yang memberikan gelar pada beliau. Kenapa? Beliau punya dua enam sifat ini. Mandiri, bersih, turun pasrah dan takut bulat. Otomatis. Otomatis masyarakat memberikan gelar al-amin. Jadi ini baru kita bahas yang pertama Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk hadir pada kesempatan yang lain. Kita masih banyak. Kita belum bahas ini Pak. Wah ini masya Allah kalau kita bahas menarik lagi bahwa yang namanya pemimpin itu harus punya lima jenis keterampilan yang pertama adalah kompetensi materi, punya kompetensi dalam memimpin, punya kemampuan komunikasi, punya kemampuan leadership, punya kemampuan kepribadian, punya kemampuan menguasai orang. Ini semua terjemahan dari fatona, tablik, sidik dan amanah yang juga cerminan daripada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Baik sementara kita cukupkan sampai di sini dulu karena mungkin di antara bapak dan ibu ada aktivitas lain. Sebelum kita akhiri, kita ada berikan kesempatan satu dua pertanyaan. Mungkin ada yang menyampaikan masukan, ada yang menyampaikan usulan, kritik, saran, silakan. Ya satu, ada lagi bisa ambil main pak, mainnya ya bapak dua. Ibu ada yang nanya bu? Oke, bapak silakan. Mohon disebutkan namanya. Dan nama saya Rifki, Presiden Bank Indonesia. Eh, secara kebetulan saya ada bertanya-tanya dalam kita berapa hari yang lalu saya tv yang yang seluruh dunia mengenai sihir tak namanya, sulap tak namanya, sehingga semua orang yang hadir itu bingung kok besi bisa begitu kok bisa begini Nabi Muhammadnya nggak begitu eh, saya balik-balik Al-Quran eh, sekarang ada Al-Quran yang bisa dilihat cari besi itu ayat mengenai besi itu yang mendekati warna Nabi Daud itu kita kotak untuk bikin baju besi kemudian bikin pagar gunung pakai besi eh, dan Allah bisa melunakkan besi dan nah hubungannya dengan besi besi kemudian sihir-sihir ini membingungkan masyarakat kita yang tua-tua juga sering akan ditanya oleh anak oh iya. bisa begitu ya terima kasih terima kasih sebenarnya ada lebih banyak ditanyakan Pak orang Madura Pak itu jago Pak Andi sini baik terima kasih Pak pertanyaan cukup menarik unik ya jarang sekali ada pertanyaan semacam ini mungkin yang bapak masuk tuh tayangan ini Pak ya tayangan hiburan semester ya Pak ya. itu yang di TV Pak besi bisa digunakan itu maksudnya di kan saya sudah acara apa pak sulap sulap bisa eh, sihir eh, bisa permainan permainan oke okay. Nah, dan baik tidak hanya di Jakarta baik di luar di juga seperti ya baik jadi ada dua hal sebenarnya yang disampaikan oleh beliau yang pertama adalah bagaimana persepsi Islam tentang masalah Pikir tadi ya, permainan-permainan semacam itu. Orang yang punya sulap atau ilusi dan mentalis dan segala macam. Kemudian yang kedua, bagaimana kaitannya surat Al-Hadid ya Pak ya? Ada surat sama al besi dihubungkan dengan masalah surat Al-Hadid itu. Bagaimana hubungannya? Baik, saya akan bahas yang pertama. Sulap apapun namanya, sulap kemudian ilusionis dan segala macam itu terbagi menjadi dua kelompok pak, dua apa? Dua klasifikasi. Yang pertama adalah teknologi menggunakan teknologi. Itu yang pertama. Pak. Jadi dalam satu Kebetulan saja orang-orang itu mengetahui cara bekerja sebuah fenomena di dalam ini kemudian diatraksikan menjadi sebuah hiburan dia dapat duit dari situ. Nanti saya akan contohkan beberapa. Kemudian yang kedua, bukan teknologi pak, chip. Itu cuma dua kemungkinan pak. Kalau dia lakukan dengan teknologi, oke, okay, kita lihat juga sebagai satu bentuk hiburan. Tetapi kalau tidak ada unsur-unsur ilmiah dan teknologinya, sudah bisa dipastikan baik dia sadar atau tidak sadar, itu sudah ada intervensi dari makhluk lain. Baik itu dia melakukan kolaborasi ataupun tidak. Karena tanpa diundang pun Pak yang namanya setan itu termasuk. Contoh ketika Bapak permintaan mengosongkan pikiran, kemudian blank pikiran, itu dengan mudah saya kata masuk. Maka di Malaysia kemarin keluar mereka sudah lebih dulu mengeluarkan fatwa diharamkan meditasi yoga. Ya itu yoga itu sudah masuk dalam kategori haram diharamkan oleh fatwa majelis ulama majelis agama di Malaysia. Indonesia baru kemarin berapa berapa bulan yang lalu. Ada indikasi merupakan ritual dari agama lain sehingga dikhawatirkan nanti kita bisa ada intervensi dari makhluk lain. Padahal kita sudah punya konsep meditasi luar biasa itu. Sholat sudah cukup. Kalau kita sholat khusyuk itu sudah meditasi yang sangat luar biasa. Nggak usah pakai neko-neko dan aneh-aneh. Sholat yang khusyuk itu luar biasa. Cuma kita tidak belum belum mengelaborasi itu mas. Jadi saya menemukan cuma dua itu saja pak. Boleh saya perkatakan pak? Salah satunya ya pak ya, yang menggunakan teknologi. Sebenarnya ada ada bendanya, tapi nggak ada saya punya buku. Buku itu Pak kalau diperlihatkan satu kali tidak ada gambar. Diperlihatkan yang kedua ada gambar. Diperlihatkan yang ketiga ada gambar dan Mungkin orang yang tidak tahu teknologinya, oh hebat juga Ustaz Reza bisa main suruh. Enggak Pak, bukan hanya saya Pak, Pak juga bisa melakukan. Memang buku itu sudah dirancang Pak. Kalau kita bukanya dari bagian paling atas, ya, kita maaf, begini, kita bukanya begini, atasnya. Itu yang keluar tidak ada apa-apa Tapi kalau yang dibuka bagian tengahnya, itu yang muncul gambarnya. Kalau kita buka bagian dari bawah, itu gambar dan tulisan. Itu teknik bisa dibuat. Jadi bukan karena dia bisa membuat itu, siapapun bisa asal kan buku itu dibuat. <laughs> itu saja, dia lebih tahu duluan. Paham nih Pak, satu lagi, matematik. Ya, matematik namanya, kemarin kajian matematik. Boleh dibayangin sedikit, Pak, matematik. Ya? Bapak nyimpen angka ya Pak ya? dari 0 tapi nggak boleh nol. ya. dari 0 sampai 9 tapi tidak boleh nol. sudah Pak simpan Bapak enggak satu digit oke kemudian Bapak tambahkan dengan yang Bapak simpan oke sudah Pak kemudian di sudah seperti disebutin tambah Bapak kan simpan angka eh, antara 0 sampai 9 kemudian ditambahkan Bapak simpan simpan ditambah simpan dikali tiga sudah Pak? Di bagian disimpan kali yang belum diapa-apain. Dan nambah hasil akhirnya. Jadi apapun yang bapak simpan, angkanya yang ibu simpan pun angka. Kalau saya kalikan tiga pasti ada yang Coba di matematik. Misalnya disimpan tiga, tiga tambah tiga berapa? Nah, enam kali tiga, delapan belas. Delapan belas bagi tiga, enam. Kalau saya kali tiga, maka tiga kali dua. Kalau empat saya punya enam. Nyimpulnya empat. Empat tambah empat, delapan. Delapan kali tiga, dua puluh empat. Dua puluh empat bagi empat, enam. Ya? Tidak, pak. Jadi itu permainan angka matematika itu masih dimungkinkan sebagai hiburan. Tapi kalau sudah di luar konsepnya ilmiah dan teknologi itu namanya sudah jelas batil. Walaupun yang bersangkutan ngomong oh, kami nggak mungkin, dia ya memang mungkin nggak tahu, tapi cara-cara dia memancing jin gitu. atau begitu mungkin. Atau paling tidak kolaborasi, dia tidak mau cerita terus terang kita juga. Ya namanya orang dagang pak, kira-kira begitu. Ya macam lebus itu ini sudah jelas itu. Ada juga yang karena latihan pak. Kalau orang latihan terus menerus, misalnya menghancurkan genteng ya Pak ya, itu kan latihan Pak. Bukan berarti itu dia hebat, eh, kenapa? Karena dia berimbang lagi lama-lama itu yang main genteng bisa pecah. Kita nggak bisa langsung begitu saja. Mereka bisa begitu kenapa? Karena latihan bertahun-tahun Pak. Gitu. Itu masalah latihan, bukan ada kekuatan khusus dan segala macam gitu. Baik, kemudian yang kedua, kenapa ada fenomena hadis di dalam Al-Quran? Apa maksudnya disebut dengan fenomena hadis dalam Al-Quran? Ini banyak kita berhasilnya Pak. Sebenarnya kalau mau dibahas ini cukup panjang ya, tapi secara singkat saja. Jadi ada kaitan juga dengan masalah kehidupan di dalam kehidupan di dalam mikrokosmo dan makrokosmos ini Pak. Tidak bisa dilepaskan dari lima unsur. Tanah, air, udara, logam, cahaya. Logam bagian daripada hadis tadi. Nah, setiap fenomena yang ada di alam itu punya karakteristik, punya sifat-sifat. Kenapa sampai disebut dengan hadis dalam Al-Quran? Supaya kita mempelajari sifat-sifat daripada benda itu supaya bisa direkayasa digunakan buat sebanyak sebanyak banyaknya manfaat buat manusia. Itu sebenarnya lebih lebih ke situ kan. Nanti untuk lebih lanjutnya saya nanti tinggalkan kepada bapak sama yang buat nanti bisa bisa bertanya lebih panjang lagi di luar forum ini. Saya punya utang sama bapak tapi belum dijawab. Karena waktunya sangat terbatas. Silakan Pak. Singkat padat Pak. Mohon satu pertanyaan saja karena waktunya juga sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati nama saya Asri Sarim. Kristina tahun 98. Satu marga kita Pak ya. Satu marga Pak. Ya? <laughs> Pertanyaan eh, kalau memimpin di Rasulullah eh? menurut saya minimal adalah orang Islamnya kafah Ya. Atau kalau di Indonesia ini minimal dia ada partai yang berideologi Islam lima. Hmm. Tapi kenyataannya yang maju paling tinggi nasionalis yang religius, religius yang maju itu baru. Nah, bagaimana sikap kita dalam ini? Kedua, Terlalu kan? Tadi ada kait sedikit. Bagaimana menurut Ustaz eh, Ahmad Dinajat Presiden Iran walaupun dia siap, apakah dia itu termasuk karakter yang yeah, yeah. agak memesaran? Baik. Untuk yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah bicara masalah fikih syariah, ya fikul ahkam, fikih masalah hukum di dalam masalah kepemimpinan itu tidak bisa diterapkan di eksekutif hanya sekedar melihat dari aspek hukum saja. Ada aspek-aspek lain yang harus diperhatikan. Di antaranya fikul aulawiyah, fikih prioritas. Ada yang namanya fikul wakil, pikir realitas. Dan ada yang namanya fikul muazanat, fikir keseimbangan. Kalau dalam bahasa kaidah ilmu fikih disebutkan akhoful dororoi Kalau kita dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit, yang sama-sama bahaya, pilihlah yang paling minim resikonya. Ini kita udah nggak bicara yang baik dulu nih mas. Kalau bicara yang baik udah susah pak. Ini kan pilihan kita adalah mencari yang terbaik di antara yang buruk kan kita gitu, kan? Karena begitu kan. Kita mau cari yang ideal kan susah pak. Sekarang kita apa, yang pemimpin, eh, maaf, umat untuk pemimpin. Kan kita nggak mungkin pak. Kita udah siap nih, um, makmum. Gak ada yang adil di imam gitu kan. Kenapa Kita takut? Karena kriteria yang menjadi imam itu berat. Harus apa Quran, apa hadis, kemudian dari segi kemahaman Islamnya gitu. Gak ada yang berani tujuh kan gak ada yang maju. Kan jadi batal terserah jamaah, Pak. Alangkah bijaksananya kalau kita ada satu orang maju, bukan berarti dia lebih baik, Pak. Dia maju itu untuk bisa menggenapkan sholat perjamaah walaupun dia belum sempurna seperti yang kita tahu. Kan gitu, Pak? Jadi kita pada posisi minimal resiko silahkan Pak kalau orang tahu nanti jebrek ini dari sekian capres-capres ini mana yang paling ini resikonya buat kepentingan umat Islam? Mudorotnya lebih mana yang lebih minim? Dan mana yang lebih banyak masalahnya? Itu saja konteks kita. Lebih dari itu kita saya katakan. Oke, kemudian yang kedua mengenai amat ini ya. Kita tahu Pak Iran itu ya, menjadikan Syiah sebagai salah satu landasan negaranya, Pak. Ya, pelajaran akidah negara mereka adalah Syiah. Dan kita tahu Syiah dalam walaupun berbagai macam aliran-aliran syiah ya, intinya itu tiga bang. satu mereka punya syahadat tiga syahadat pada Allah syahadat pada Rasulullah dan syahadat kepada imam yang 12 Ibna Asyam yang paling puncak ada Imam Ali, Hasan Husain dan seterusnya sampai kepada Imam Al Muntazir. Satu. Yang kedua prinsip mereka adalah mereka punya kitab sendiri pak Nggak semua orang di luar dia tahu, pak bahkan orang di dalam dia pun yang masih awam, yang masih level-level sharing itu nggak begitu tentu bisa dapat. Kami alhamdulillah lewat satu channel bisa mendapatkan mushaf yang mereka asal Fatimah. Itu jumlah ayatnya tiga kali lipat daripada Quran, tujuh belas ribu ayat kita cuma itu. Kok bisa ya? Karena menurut mereka Qurannya mazhab Sunni itu banyak yang di korting bersensor sehingga tidak lengkap. Quran lah yang lengkap. Saya kutip salah satu yang baik. Salah satu yang ada di kitab mereka. Mereka juga tulis kitab Al-Kalbi. Surat Al-Baqarah ayat 35 bunyinya Kalau masa suri bunya gini. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raybin mimma anzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min ya? Itu kita. Nah mereka Qurannya begini pak, hampir sama. Kalau kita ngajari hampir sama. In kuntum fi raibim mimma nazalna ala nah, Kalau tadi ada abdina, abdina siapa? Nabi Muhammad. Tapi abdinya diganti ala ali. Bahwa ali sahabat yang dimuliakan Allah, saya setuju. Tapi jangan terus akhirnya meremehkan sahabat yang lain. Pak. Kemarin kan kami waktu bimbing bareng teman-teman BI, jamaah haji BI, mereka jadi pembimbing. Kami di arah Masjid Nabawi. Biasakan kan Pak, di dalam Masjid Nabawi ada makam Nabi Muhammad ya. Kemudian sebelahnya ada makam Abu Bakar, sebelahnya makam Umar. Ya. Disunahkan Rasulullah kalau melewati makamku ucapkanlah Assalamu alaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamu ya Umar. Assalamu alaikum ya Abu Bakar. Sunnahnya begitu. Sebelah saya orang Cina. Lewat sama-sama di kabar-kabar. Maka Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Habibina, yang sebelum Islam mereka lihat. Pasti Allah kan Allah Demi Allah pasti dengan yang kita sendiri kalimat yang keluar yang keluar mereka adalah la'natullah ala Abu Bakar wa Umar. Gak cukup sampai di situ, makanya menginap hotel. Di hotel, yang satu satu hotel tapi beda lantai dengan orang-orang Syiah Mereka setiap hari makan malam, Pak. Itu mereka membuat satu ritual doa. Ya, model kayak muhasabah, sampai nangis-nangis gitu, Pak. Itu menghadap ke baki. Baki itu pemakaman yang di samping Masjid Nabawi, Pak. Apakah ada mutawil kita yang bahasa bahasa Arab di bawah Pak? Itu apa yang lagi dibaca doa? Oh, itu dia sedang memuji-muji tentang Ali, kemudian Fatimah, dan seterusnya kemudian mengumpat dan menghina Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya. Kedua, yang ketiga, ya prinsip mereka apapun amasnya membolehkan yang namanya kawin mut'ah. Kawin mut'ah itu sama dengan perzinahan yang dilegalkan. Tahu kawin mut'ah? Kawin kontrak. Nah, sekarang di puncak ramai nih Pak, musimnya orang Arab pada libur, itu pada puncak. Nyari apa bu? Istri yang bisa dikontrak tiga bulan empat bulan habis itu balik lagi ke negaranya cerai Dikon, jadi nikah itu untuk beberapa waktu aja namanya kawin mut'ah sejak perang Khaybar Nabi sudah mengharamkan kawin mut'ah ada hadisnya dari Abu Hurairah dan Muslim mengatakan alaih sesungguhnya aku haramkan kawin mut'ah setelah perang Khaybar jadi sudah diharamkan sampai nanti akhir zaman tapi mereka membolehkan kawin mut'ah kawin korban jadi jangan heran bu ada seorang wanita yang suaminya banyak bergiliran tapi ada seorang dokter memeriksa, maaf ini seorang muslimah berpakaian jilbab hitam-hitam dengan cadarnya. Kaget dokter itu pak. Ini aneh, kan, ini orang baik-baik tapi kok penyakit kelamin. Gitu. Kemudian dibanding-banding, maaf pak, kembali, Tinggalnya di mana di Bandung. Oh iya. Ikut dengan kelompok ini yang dengan nama kelompok, kelompok si Adisa. Oh iya, oh bagus. Mbak melakukan mutah ya, iya saya kawin punya, Suaminya banyak juga, ganti-ganti suami. Berarti itu risiko untuk seorang wanita kalau berganti-ganti pasangan itu kan menimbulkan terjadinya penyakit suami. Tidak bersih. Kemudian yang keempat, mereka menghalalkan kebohongan terhadap orang di luar mereka yang namanya takiyah. Apapun sih kan pasti semua menghalalkan takiyah. Jadi nggak bakalan pak, dengan aku ini pak. Kalau ketemu sama bapak, kami sama bapak dan bapak. Soal kami sama bapak, Quran kami sama bapak. Tapi sunnah, sunni juga. Tapi nanti kalau bapak sudah masuk baru ya, nah, baru baru. Mungkin saya punya teman, teman baik, siap. Karena dia sudah teman baik, teman baik, dia nggak malu-malu. Dia cerita kepada Dia cerita padanya tentang siap. Pak ya, ini sudah, sudah gambaran biar ada bagi yang ingin tahu tentang A kita akan sudah tuntas tanggal 30 kalau tidak ada perubahan insyaallah ini hotel Pemirata Depok Permakodan hotel bumi biasa depok kita ada dua narasumber luar biasa Pak Nahan Hussein, Dr. Nahan Hussein dia memang pakar di bidang masalah syiah kemudian Buya Yahya dari Cirebon ini pakar masalah syiah dalam hal langsung kita akuinya kita sedang dakwah itu bukan jadi memang kita opini tidak tidak ada maksud apa ya hanya ingin jelas kepada umat supaya ada kejelasan Silakan kalau mau hadir tanggal 30 Mei, kalau akhir Mei kita adakan seminar tentang masalah bukan Asia saja kita bahas juga mengenai masalah amalia, kita juga bahas masalah eh, aliran-aliran lain yang dianggap bermasalah di dalam kehidupan umat. Nah kemudian pertanyaan berikutnya Ahmad Dirajat nah, Ini menarik nih Pak <laughs> Sebuah sosok yang cukup menarik Saya punya kawan Kawan Pak beberapa reporter dan juga redaksi di majalah Sabi ini tahu Pak? Majelis Taklim yang setahu saya dari itu sampai sekarang punya komitmen yang kuat dalam memberitakan hal-hal yang objektif tentang Islam baik, perhatikan baik Majelis Taklim. Saya diperlihatkan foto yang cukup eksklusif pak, otentik pak. Yaitu foto di mana Ahmad ini Najjar berpelukan dengan mesra dengan orang yang Yahudi. Jadi segala informasi ini. Kenapa bisa begitu pak? Karena kalau tidak kita lihat yang Sina, awal mulanya adalah Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah orang yang Yahudi yang masuk ke dalam Islam untuk menghancurkan Islam yang membuat satu kelompok sempalan di dalam umat Islam kemudian ngomporin kubu Ali untuk bisa melawan Muawiyah pada waktu itu padahal dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat satu konflik itu awal mulanya terjadi di ada di dan sekarang itu dijadikan sebagai satu modus operandi untuk memecah belah umat Islam satu lagi Pak tambahan. Bapak menarik apa? Pak? Iran itu kan satu, masuk salah satu negara yang punya hukum ya Pak ya? Ya Pak ya? Dan kita tahu selama ini Amerika itu sangat kencang sekali permusuhannya terhadap Amerika. Oke? Okay? Pernah nggak Pak ada agresi militer ke Iran? Ke Iran pernah nggak? Iran ada atas ada musuh itu dihancurkan. Terlepas ada musuh itu orang sosialis, ketahuilah sedang seorang pemimpin yang membela mazhab sunni. Ulama-ulama sunni itu di, di, dilindungi, kemudian di apa persempit ruang gerak orang-orang Cina. Dan Amerika merasa punya kepentingan di situ. Saya belum pernah dengar ada sebuah fakta dan bukti bahwa Amerika melakukan agresi militer langsung secara direct kepada Iran. Belum pernah. Afghanistan ada, Pakistan dengan ada Taliban ada. Palestina juga ada. Tapi kenapa kita tidak? Kalau memang mereka benar-benar seteru, hajar aja lah mereka. Apa yang menghalang mereka untuk tidak mengajar Palestina? Timbul dua asumsi Pak. Apakah Amerika nggak berani? Atau mereka sebenarnya tempat yang berbuat terus sebagai musuh? Dunia politik itu begitu Pak. Sekarang tempat besok bisa jadi musuh Pak. Ya. Sekarang musuh bisa bisa jadi teman. Sebaliknya gitu. Jangan salah Dulu musuh apa nih? Tiba-tiba bisa politik apa? Itu politik begitu, Pak. Jadi tidak semua yang kita lihat di dalam permukaan, di atas permukaan itu sebagaimana aslinya. Kita harus tahu bagaimana dibalik itu Itu saja, Pak. Lebih dan duanya saya mohon maaf, mohon maaf. Saya menyampaikan apa adanya. Mudah-mudahan itu bisa memberi kejelasan kepada Bapak. Baik, kita tutup dengan baca Abdullah dan Alhamdulillah, majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa wa atubu bagi yang belum menonton bertanya boleh dicatat nomor handphone saya bisa lewat SMS nanti 08128097301. 08128097301. Jangan lupa sebutkan nama dan domisili supaya bisa masuk dalam database kami. 0812 809 7301. Gak perlu pakai rek ya, Pak ya. biasa.